musannif rahimahullah bahwa keduanya tidak akan fana dan tidak akan sirna nggak akan rusak dan nggak akan lenyap Hada qawlu jumhur a'immah minas salafi wal khalaf. Ini ucapan kebanyakan jumhur para imam, imam salaf dan khalaf. Wa qala bi baqa'il jannati wa fana'in nari jama'atun minas salafi wal khalaf. Sekarang ucapan syarahnya. Ucapan Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah yang menyatakan bahwa pendapat musannif tadi bahwa keduanya tidak akan sirna dan gak akan fana keduanya akan kekal abadi. Ini adalah ucapan jumhur para imam-imam salaf dan khalaf dan ada sebagian salaf yang berkata bahwasanya surga kekal tapi neraka akan fana. Ini qauluhu huwa. Ini qauluhu huwa pendapat beliau dan ucapan beliau dan dibantah oleh para ulama. Di antaranya Syekh Al-Albani rahimahullah. Alhamdulillah dinukil dalam kitab kita tahqiqnya dari Syekh Yasin hafizahullah. Qala Syekh Al-Muhaddis Nasiruddin Al-Albani berkata Imam Al-Muhaddis Nasiruddin Al-Albani rahimahullah bahwa lam yasbut al-qawlu bifana'in nar an ahadin minas salaf. Tidak diriwayatkan atau tidak sabit riwayatnya dari seorang pun daripada salaf yang menyatakan bahwa neraka akan sirna. Tidak ada. Wa inama hiya atharun wahiyah la taqumu biha hujjah. Hanya asar-asar yang wahiyah yang tidak bernilai dari sisi kesahihan yang la taqumu biha hujjah yang tidak bisa ditegakkan sebagai hujjah wa ba'du ahadithihi mawdu'ah bahkan sebagian hadis-hadisnya mawdu'ah palsu walau sahat alal fana'il maz'un kalaupun sahih yang mereka riwayatkan tentu yang sahih dan lebih sahih adalah hadis-hadis tentang baqa'un nar. Innama ala baqa'in nar yang sahih justru riwayat-riwayat yang menyatakan tentang kekalnya neraka. Wa khurujul muwahhidin minha dan keluarnya para ahli tauhid dari neraka. Wa qad kuntu kharrajtu kata Syekh Al-Albani masih dan aku telah mentakhrij mengeluarkan riwayat-riwayatnya dan jalan-jalannya dalam kitabku silsilah al-ahaditsu dhaifah. Disebutkan nomor 6006 6007. Berarti ucapan beliau Hada qawlu jumhur Ini ucapan jumhur Ucapan kebanyakan para ulama salaf Atau kebanyakan para salaf Ini dibangun di atas dugaan beliau kalau hadis-hadis tadi ada yang sahih. Ucapan-ucapan dari salaf bahwa neraka akan fana. Tetapi setelah dibuktikan bahwa hadis tadi itu semuanya maudhu, dhaif, lemah, la taqumu biha hujjah, tidak bisa ditegakkan hujjah dan sekaligus bertentangan dengan hadis-hadis yang lebih sahih, ma'ruf, masyhur, bahkan mutawatir tentang kekekalan neraka. Maka apa yang dibangun di atas pondasi yang rapuh, maka dia akan runtuh. Artinya apa? Artinya ucapan beliau ini ucapan jumhur keliru. Ini ucapan seluruh para ulama salaf. Bukan kebanyakan para salaf. Tapi kesepakatan, bahkan ijma mereka, tidak ada riwayat yang menyelisihinya dan gak ada riwayat dari seorang pun yang menyatakan bahwa neraka akan fana atau neraka akan sirna. Tidak ada. Semuanya diriwayatkan dalam riwayat-riwayat yang sahih. Hasan menyatakan bahwa surga dan neraka akan abadi. Dan ini ucapan musannif. La tafniyani abadan wa tabidan. Nggak akan fana, nggak akan sirna. Akan terus kekal keduanya. Khamilin a'azakumullah. Wa qala fana'il jannati wan nar. Adapun kelompok yang menyatakan bahwa surga dan neraka dua-duanya akan sirna. Hadza qaulul Jahm Ibnu Safwan. Imamul Mu'attilah. Pimpinan para penolak-penolak sifat adalah Jahm bin Safwan. Walaysa lahu salafun qat dan dia tidak memiliki pendahulu sedikit pun satu orang pun laisa lahu salaf la min sahabah wa la min tabi'in tidak dari kalangan sahabat tidak pula dari kalangan tabi'in yang mengikuti mereka dengan ihsan wala min a'immatil muslimin tidak pula dari ucapan para imam-imam kaum muslimin Berarti ucapan Jahan bin Sofwan syaz nyeleneh, berbeda sendiri, menyelisihi salaf, menyelisihi para sahabat, para tabi'in dan menyelisihi pula para imam-imam kaum muslimin. Sambil wala haraj, silahkan sebut imam kaum muslimin siapapun, silahkan. Tidak ada yang berpendapat dengan pendapat ini. Berarti Jahan bin Sofwan, Imamul Mu'attilah mengucapkan ucapan-ucapan syad. Qala wala min aimatil muslimin wala min ahli sunnah. Tidak pula memiliki pendahulu dari para imam-imam kaum muslimin, tidak pula dari seluruh ahli sunnah. Ankarahu alaihi ammatu ahli sunnah. Sebaliknya, Justru ucapan Jaham bin Safwan, pencetus aliran Jahmiyah, Abdallah, Al-Kufriyah, diingkari oleh kebanyakan para ahli sunnah atau ammatu ahli sunnah hampir seluruh ahli sunnah wa kafaruhu bihi bahkan sebagian mereka mengkafirkannya sebagian para ulama وصاحوا به بأتباعه من أقطار الأرض dan mereka menyeru dengannya atau mengumumkan dengannya dan pengikut-pengikutnya di seluruh penjuru dunia. Hati-hati dari Jaham bin Safwan. Balun. Mudallun. Sesat dan menyesatkan. Itu diucapkan oleh sekian banyak imam-imam ahli sunnah di seluruh penjuru dunia. Maka sungguh sangat aneh Kalau ada yang kemudian mengucapkan kalimat-kalimat pembelaan terhadap Jahan bin Sofwan. Ataupun kalimat yang terkesan membela Jahan bin Sofwan. Walaupun dari Jahan bin Sofwan. Ini khunimin azakumullah ucapan yang menunjukkan kebodohan. Dan tidak kenal siapa Jahan bin Sofwan. Wahada qalahu li aslihil fasid. Dan ucapan dia terucap olehnya li aslihil fasid karena prinsip dia yang sesat, yang rusak. dia i'taqadahu, yang dia yakini. Apa itu prinsip sesatnya? Prinsip filsafat. Wa huwa imtina'u wujudi ma la yatanaha min al-hawadith. Kata dia dan pengikut-pengikutnya tidak mungkin sesuatu yang ada dari khawadis kemudian tidak berakhir. Gak mungkin, kata dia. bila Kaidah apa ini? Akliyah. Kaidah akalnya dia. Harusnya kalah dengan kalau Allah dan kalau Rasul. Kalau Allah sudah menyatakan khalidina fiha abada, kekal di dalamnya selama-lamanya. Maka kaidah wahai jaham gugur. Pokoknya tidak ada suatu yang hadis kemudian tidak berakhir katanya. pasti akan berakhir yang namanya tonggak pokok agama adalah Quran was sunnah wa ijma' baru kemudian qiyas bisyuruti adapun akliyah selama itu tidak bertentangan dengan Quran dan sunnah dengan ijma maka silakan tetapi maaf, kalau bertentangan dengan qala Allah dan qala Rasul, maka buanglah pikiranmu. Buanglah pikiran kita. Yang kita katakan bahwa ini kaidah akliyah. Bukankah begini, bukankah begitu? Bukankah sesuatu yang hadis pasti akan berakhir? Surga dan neraka kan hadis, maka pasti berakhir. kaum yang Bagaimana? Kalau kaedahmu itu ternyata dalam masalah surga dan neraka salah. Kalau dalam masalah lain mungkin benar. Kemarin gak ada si fulan. Kemudian muncul si fulan. Hadis. Maka tunggu. Nanti juga akan hilang si fulan. Yang hadis pasti akan berakhir. Tetapi yang tidak berawal maka tidak akan berakhir katanya mereka. Yang ada awalnya pasti ada akhirnya. Tapi yang tidak berawal Nggak akan berakhir. Ini kaidah mereka seperti itu. Naam, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak berawal maka tidak akan berakhir selama-lamanya. Terus, kalau yang ada awalnya diciptakan pasti nantinya akan berakhir. Belum tentu. Mengapa belum tentu? Karena ada yang Allah kehendaki untuk terus-menerus. Seperti surga dan neraka yang Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya berkali-kali dalam Al-Qur'an dan Rasulullah SAW menyebutkannya berkali-kali dalam hadis. Nanti akan kita baca dalil-dalilnya insyaallah. Nabi menyatakan bahwa Allah nanti akan berkata pada penduduk surga dan neraka, "Khuludun wala maut." Khuludun wala maut. Kekal kalian, tidak akan mati. Akan dibantah. Kalau Allah menyatakan khalidina fiha abada, akan dibantah kekal dalamnya selama-lamanya akan dibantah maka maaf kaidahmu itu tidak selalu tepat pada semua perkara pada masalah jannah dan nar berbeda Allah kehendaki untuk mengekalkan surga dan neraka jangan ditolak ucapan Allah Subhanahu wa taala jangan ditolak ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kembali kepada kitab qala Ibn Abdul Aziz rahimahullah bahwa orang ini berbicara seperti itu li aslihil fasid alladhi ataqadahu. dia berdasarkan prinsip rusaknya yang dia yakini bahwa tidak mungkin sesuatu yang ada yang hadis kemudian berakhir kemudian tidak berakhir tidak mungkin kata dia Wa huwa amdatu kalamil madmum. Dan ini adalah dasarnya ahlul kalam yang tercela. Kesalahan mereka adalah salah belajar. Bukan belajar dari Quran dan Sunnah, tapi belajar dari akal. Membikin kaedah-kaedah akliyah. Membahas pembahasan-pembahasan akliyah. Menyimpulkan kesimpulan-kesimpulan akliyah. Membikin hukum-hukum, hukum akliyah. Semuanya dengan akal. Fadallu wa adallu. Akhirnya mereka sesat dan menyesatkan. Alati istadallu biha ala hudusil ajsam. Yang mereka berdalil dengan kaedah tadi, kaedah akliyahnya, bahwa semua ajsam hadis. Ini juga kaedah mereka. Yang namanya jisim-jisim pasti akan berakhir karena jisim-jisim itu hadis. Jisim itu yang ada bendanya, yang ada wujudnya maka akan berakhir kata mereka. Wa malam min al hawadis dan munculnya apa-apa yang tidak lepas dari sifat hadis. Hadis itu baru ada, baru diadakan. Segala wujud yang tidak lepas dari keberadaannya sebagai hadis jalu dalika undatuhum. Ini dianggap oleh mereka sebagai dasar, sebagai undah, sebagai patokan tentang alam semuanya hadis. Fara'a jahum annama yumna' min hawadis la awwala laha fil madi yamna'uhu fil mustaqbal. Maka dia berpendapat si Jaham bin Sofwan ini bahwa apa yang terhalang dia dari al hadis, apa yang tidak memiliki sifat hadis dan tidak memiliki awal baru dia memiliki kemungkinan bahwa di akhirnya tidak akan berakhir. Fadawamul fi'l indahu 'ala rabbi fil mustaqbal mumtani'. Dan ini berarti menurut mereka. Hati-hati, menurut mereka. Dawamul fi'il terus menerusnya berbuat bagi Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin. Lihat Akhirnya seperti itu. Kenapa? Karena mereka berpikir akan berakhir. Maka tidak mungkin ada satu benda makhluk yang Allah biarkan terus-terus kekal. Tidak mungkin. Loh, kalau Allah ingin berkehendak untuk terus menerus dan Allah ingin berbuat terus mengekalkan makhluk tadi, bagaimana? Gak mungkin, kata mereka. Perbuatan Allah akan berakhir. Astagfirullah, astagfirullah. Ini lebih kufur lagi dari yang tadi. Menyatakan tidak mungkin adanya dawamul fi'il. Allah terus berbuat, tidak mungkin. Kama huwa mumtani'in indahu alaihi fil madi. Sebagaimana tidak mungkin pula, kata mereka masih. Tidak mungkin pula di masa yang lalu. Apakah mungkin ada terus-menerus dari dulu yang Allah ciptakan, yang Allah perbuat sejak awal tidak ada awalnya? Enggak mungkin. Semua diciptakan pasti baru. Demikian pula, tidak mungkin berakhirnya sampai kekal selama-lamanya. Wa Abul Hudail al-Allaf Syekhul Mu'tazilah, salah seorang tokoh Mu'tazilah bernama Abul ya, Mencocok ke Jaham bin Safwan. Ya, jadi Jaham bin Safwan lebih dulu alirannya Jahmiyah. Yang berikutnya perkembangan berikutnya ada Mu'tazilah yang ternyata dalam hal ini sama dengan Jahmiyah, lebih mengutamakan akal. Wafaqahu, salah satu tokoh Mu'tazilah mencocoki Jahm bin Safwan ala hadzal asl atas prinsip batil tadi lakin qala tetapi dia berkata lihat ucapannya Mu'tazilah inna hadza yaqtadi fana'ul harakat ini konsekuensinya adalah bahwa semua gerakan semua yang bergerak akan sirna Faqala bifana'i harakati ahli jannah. Maka kata dia, semua gerakan-gerakan kehidupan yang ada di surga akan berakhir. Semua gerakan-gerakan yang di neraka akan berakhir karena harakat akan berhenti. Semua gerakan akan berhenti. Hatta yasiru fi sukunin daim sampai kemudian akan berhenti diam seterusnya La yaqdir ahadun minhum ala harakah. Tidak lagi seorang pun bisa bergerak. Berhenti seluruhnya. Kalau mereka memberi contoh ketika sedang menyesatkan orang, yang dicontohkan yang kelihatannya benar. Bumi berputar akan berakhir berputarannya. Matahari terbit dari e, timur terbenam di barat akan berakhir, akan berhenti dan kembali pada asalnya. Semua pergerakan orang bisa bergerak, bisa bergerak, kemudian diam, mati. Semua gerakan akan berakhir. Katanya. Kemudian dipakai kaidah ini untuk menentang Quran, untuk menentang Sunnah. Maka surga dan neraka tidak kekal, pasti akan berakhir. Loh, apa ayat ini dibuang seluruhnya? Semua ada kata-kata khalidina fiha tentang neraka dan surga dibuang seluruhnya. Fa'anta aduul Quran. Berarti engkau musuh Quran. Penentang Quran. Ini mengerikan. Wa qad taqaddama al-isyarah ila ikhtilafin nas fi tasalsulil hawadis fil madi wal mustaqbal. Dan sudah lewat isyarat sudah disinggung tentang perselisihan manusia tentang tasalsulul hawadis. Berantainya sesuatu yang hadis. Ini hadis Manusia hadir. Dengan adanya manusia muncul benda ini. Ya. Dengan benda ini muncul benda itu. Dengan benda itu muncul dengan benda ini. Ini tasasul al-hawadith. Ya. Semuanya berhubungan. Fil madi wal mustaqbal. Yang dulu sampai yang akan datang. Wahia mas'alatu dawam fa'iliyatir Rabbi Ta'ala. Dan itu menunjukkan bahwa Allah terus berkehendak dan terus berbuat. Iya kan? Ada yang lagi yang diciptakan, ada lagi yang diciptakan, ada lagi yang diciptakan. Bukan kemudian Allah berbuat, kemudian diam. Tidak berbuat lagi selama-lamanya. Seperti kata sebagian mereka menyatakan naudzubillah min dzalik Subhanallah ya amma yaqulun. Maha suci Allah dari apa yang mereka katakan. Mereka berkata Allah itu seperti pembuat jam. Dibuat jam, kemudian digerakkan, selesai. Habis itu bergerak sendiri. Tek tok tek tok tek tok tek tok. Tukang jamnya sudah kemana tidak tahu yang bikinnya. Tapi jam itu masih bergerak terus. Itu kata mereka. Maka pergerakan selanjutnya bukan Allah Subhanahu wa Astagfirullah, astagfirullah. Ini kesesatan-kesesatan seperti ini, alhamdulillah sudah dibantah tuntas oleh para ulama ahli sunnah di bahasanya. Hanya saja di akhir-akhir ini karena adanya memang orang-orang kafir yang berkehendak hancurnya Islam dan hancurnya kaum muslimin dibangkit-bangkitkan kembali kemudian diajarkan dan kemudian disebarkan dengan berbagai macam media-media mereka mulai kaum muslimin dikasih PR satu bingung PR kedua bingung PR ketiga bingung padahal semua itu adalah PR-PR yang sudah diselesaikan oleh para ulama sejak dulu hanya saja kebanyakan kaum muslimin tidak ngaji, tidak baca kitab kuning lagi. Dulunya mereka membaca kitab kuning sulit untuk masuk. Pemikiran-pemikiran liberalis, pemikiran-pemikiran bebas nggak muncul. Pemikiran-pemikiran akliyah sulit untuk masuk. Tetapi ketika sudah mereka tinggalkan kitabnya para imam-imam ahlus sunnah. Ditinggalkan kitabnya Imam Syafi'i. Akidahnya, fiqihnya, al-umnya, ditinggalkan risalahnya, ditinggalkan pula kitabnya Imam Ahmad rahimahullah, akidahnya, fiqihnya, ditinggalkan kitab-kitab para ulama ahli sunnah, mulai. <laughs> Akhirnya mereka mereka tidak lagi sibuk dengan kitab-kitab kuning tapi sibuk dengan berfikir di kamar mandi, <laughs> di WC-nya, lamun. Kayaknya begini lebih benar Kayaknya begitu lebih benar. Astagfirullah. Astagfirullah. Itu bukan ilmu. Itu khayal, khayalan dan itu adalah bisikan syaitan, wasawisi syaitan. Dan itu para ulama yang menyatakan sebagaimana Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Yang namanya ilmu kata beliau, maqala Allah wa qala Rasul. Yang namanya ilmu adalah apa yang dikatakan oleh Allah dan apa yang dikatakan oleh Rasul. Wa ma siwa dzalik fawasawisu syayatin. Dinukil dalam sekian banyak kitab. Ucapan Imam Syafi'i ini. Karena betul-betul kata-kata emas. Adapun yang selain itu, maka itu atau syaitan. Bisikan-bisikan syaitan. Ketika kebanyakan masyarakat sudah tidak lagi mengikuti madhab syafi'i. Rahimahullah tidak lagi berpegang dengan akidahnya Imam Syafi'i rahimahullah. Ketika sudah tidak lagi mau membaca kitab-kitabnya para a'immah, maka mulai <laughs> mereka tersesat ke sana kemari. <laughs> Tapi masih tetap mengaku aswaja. Kami dari aswaja asli. Tapi pemikirannya liberal. <laughs> Khana bin Kayak dulu PKI, ada yang aku muslimin, dijuluki semangka. Luarnya hijau, dalamnya merah. Ternyata hari ini pun ada semirip itu. Luarnya hijau, dalamnya merah. Luarnya katanya aswaja, dalamnya liberal. naudzubillah Mu'tazilah Jahmiyah penolak sifat penentang agama, meragukan Al-Qur'an. Kisah-kisah dalam Al-Quran itu cuma dongeng, kata oleh Absar. Dongeng. Astagfirullah, kufur. Ya, ucapan kufur. Apakah kejadian azab yang menimpa kaum Sodom itu benar-benar historis? Maksudnya benar-benar terjadi. Astagfirullah. Meragukan ayat Allah subhanahu wa ta'ala. A'anta muslim? Apakah kau muslim? Ya. Tetapi Alhamdulillah. Ya. Kaum muslimin yang masih membuka kitabnya para ulama. Kaum muslimin yang masih membaca tafsir Al-Quran. Masih membaca hadis-hadis Rasulullah. Selamat. Dan gak bingung dengan ucapan dia. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kembali kepada ucapan mereka. Para mu'tazilah. Para aklaniyun. Orang-orang yang banyak ngelamun. Katanya bahwa mereka meyakini adanya tasalsulul hawadith fil madhi wal mustaqbal. Adanya hubungan kesinambungan antara yang lalu dengan yang akan datang. Wa mas'alatu dawamin fa'iliyatir rabb wa huwa lam yazal rabban qadiran fa'alan lima yurid. Dan permasalahan fi'il Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana fi'il Allah Subhanahu wa taala? Seluruh kaum muslimin sejak zaman para sahabat dan tabi'in diikuti oleh para tabi'it tabi'in dan juga oleh para a'immah a'immah imam kaum muslimin mereka semua menyatakan bahwa Allah selalu memiliki kehendak dan bersifat fa'alun lima yuri tidak pernah berakhir selama-lamanya azalian wa abadian tidak pernah ada awalnya dan tidak pernah ada akhirnya. Bahwa Allah selalu dawam fa'iliyatir Rabb. Bahwa Allah selalu terus menerus memiliki sifat fa'iliyah. Maha melakukan apapun yang dikehendakinya. Kapanpun Allah kehendaki. Tidak seperti tadi yang menyatakan bahwa Allah seperti pembuat jam, kemudian jam itu jalan sendiri. Tidak. Wa kadzabu wa Mereka berdusta demi Allah. Allah subhanahu wa ta'ala lam yazal rabban qadiran fa'alan lima yurid. Allah masih terus menerus maha berkuasa untuk berbuat apapun. Tetap Rabb yang mengatur alam semesta. Tetap fa'alan lima yurid. Tetap memiliki sifat maha melakukan apapun yang dikehendakinya. Fa'innahu lam yazal hayyan aliman qadira. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tetap hidup Allah Subhanahu wa taala tetap Maha Alim dan Allah Subhanahu wa taala tetap Maha Kuasa. Maka jangan dibatasi. Jadi pada akhirnya nanti surga dan neraka akan diam sukun. Tidak ada lagi gerakan apapun karena Allah Subhanahu wa taala tidak selalu fa'iliyah, tidak selalu memiliki sifat fa'iliyah. Ini kaidah-kaidah kufur yang dibuat oleh mereka lil awal haddun mahdudun hatta yasirul الفعل mumkinan atau dikatakan wa minal muhal an yakuna al-fi'l mumtani'an alaihi lidhatih maka tidak mungkin minal muhal artinya minal mustahil termasuk kemustahilan kalau perbuatan itu tidak mungkin bagi zat Allah Subhanahu wa taala pada satu saat mustahil berarti kamu menganggap kejelekan ada pada Allah Subhanahu wa taala Astagfirullah. Thumma yanqalib fayasiru mumkinan lidhatih. Tadinya katanya Allah tidak memiliki sifat berbuat. Kemudian setelah berbuat menciptakan dunia dan seisinya baru Allah memiliki sifat berbuat. Nanti kemudian berakhir Allah nggak memiliki sifat lagi. Karena hadis kata mereka. Tidak ada bagi Allah yang hadis. Semuanya selalu tetap. Tayyib kalau selalu tetap harusnya, kamu katakan Allah tetap maha melakukan apapun yang dikehendakinya, azalian nggak berawal, abadian nggak berakhir. Kan selesai. Kenapa harus susah-susah? Mereka-reka pikiran-pikiran yang aneh. kalau wa yakunu qablahu mumtani'an alaih. Maka sungguh aneh kalau di awalnya tidak memiliki sifat berbuat, kemudian jadi memiliki sifat berbuat. Setelah memiliki sifat berbuat, tiba-tiba berubah lagi nanti di akhirnya mau tidak mungkin lagi bersifat, bersifat berbuat. Fahadal qaul tasawuruhu kafin fil jazmi fasadih. Maka ucapan ini dan gambarannya tadi sudah cukup sebagai jazm bifasadih, sebagai penegasan kerusakannya. Sudah cukup asal kita masih sehat pikirannya, kita akan mengatakan ini ucapan orang yang aneh, ngawur. Masa tadinya tidak punya sifat perbuat, kemudian punya sifat perbuat sampai akhir sudah selesai dunia semuanya, nanti tidak punya lagi sifat perbuat. Jadi surga dan neraka akan berakhir karena sifat perbuatnya Allah akan berakhir. Astagfirullah. Ini aneh. Keliru mereka. Memang sifat berbuat sifat fi'liyah. Bukan sifat zatiyah. Tetapi barakallahu fikum. Sifat iradah bagi Allah adalah zatiyah. Selalu terus menerus pada zatnya. Bahwa Allah memiliki sifat berkehendak kalau Allah berkehendak berbuat, berbuat. Kalau tidak, ya tidak. Kalau Allah berkehendak untuk menciptakan, Allah menciptakan. Kalau tidak, ya terserah Allah subhanahu wa ta'ala. Wahuwa fa'alun lima yurin. Maka yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran, kalimat yang sangat tepat. Fa'alun lima yurin. Jadi Allah berbuat atau tidak berbuat? Fa'alun lima yurin. Allah maha melakukan apa yang dikehendakinya. Jadi Allah maha berbuat atau tidak berbuat? Saya sudah jawab. Fa'alun lima yurid. Allah maha melakukan kalau Allah ingin. Selesai. Ya. Kalau Allah kehendaki, Allah berbuat ya. Maka kita mendapatkan faedah penting dalam masalah asma dan sifat. Bahwa kalau sifat fi'liyah berkait dengan iradah. Ya. Kalau sifat fi'liyah, Allah berkait dengan iradah. Nah, kalau Allah berkehendak, Allah berbuat. Fa'amma abadiyatul jannah. Kembali kepada permasalahan. Adapun tentang kekekalan surga. Wa anaha la tafna wa la tabid. Dan bahwasanya dia tidak akan fana, nggak akan sirna. Fahada mimma yu'lam darurah. Ini sudah diketahui secara aksioma. Sudah diketahui secara pasti bahwa Rasul Shallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam akhbar bihi. Nabi sudah mengkhabarkan dan Allah Subhanahu Wa Taala sudah menyampaikan. Jalu takatik sudah aksioma dari kaum muslimin yang paling awam sekalipun apalagi ulamanya semuanya sudah tahu tentang kekalahan surga dan neraka. Mengapa demikian? Karena hampir setiap ayat tentang surga tentang neraka selalu diiringi khalidina fiha khalidina fiha. Kata Allah misalnya, "Wa ammal ladzina su'idu fa fil jannati khalidin fiha ma damat as samawati wal ardu illa ma syaa'a rabbuk." Ata'an ghaira majdud. Adapun orang-orang yang berbahagia, maka dia di dalam surga kekal di dalamnya selama-lamanya. Madamatis samawati wal ardu selama ada langit dan bumi illa syaa rabbuk kecuali kalau Allah kehendaki. Pemberian yang tidak akan terputus. Makna ghairu majdud adalah ghairu maqtu' Wala yunafi dzalika qauluhu illa ma rabbuk. Dan tidak bertentangan dengan kalimat illa ma rabbuk, kecuali kalau Allah kehendaki. Kekal dalamnya selama-lamanya kecuali kalau Allah kehendaki. Kata mereka yang mempermasalahkan kekal selama-lamanya kecuali kalau Allah kehendaki. Berarti akan berakhir. Karena kalau Allah kehendaki berakhir. Terus bagaimana ataan ghair majdud? Pemberian yang tidak akan terputus. Kalau berakhir berarti terputus. Ya hadza. <laughs> Jangan kalian mencampur adukan antara muhkamat dengan mutasyabihat. Kalau ghairu maqtu' ghairu majzud, apakah ada tafsir lain selain maknanya tidak akan terputus? Tidak ada tafsir lain. Berarti apa? Muhkamat atau mutasyabihat? Hah? Kenapa? muhkamat. Ghair maktu' muhkamat. Kalau khalidina fiha abada muhkamat? Nah, muhkamat. Tapi adapun illa ma syaa rabbuk memiliki sekian banyak tafsir. Kalau memiliki sekian banyak tafsir apa namanya? Mutasyabihat. Bagaimana kaidah ahlus sunnah dalam mendudukkan antara mutasyabihat dengan muhkamat? Allah katakan yang muhkamat Hunna umul kitab. Itulah induknya kitab. Apa maknanya induknya kitab? Artinya sebagai patokan. Tafsirkan yang mutasyabihat tadi sesuai dengan yang muhkamat. Jangan dibalik. Yang mutasyabihat ditafsirkan seenaknya akhirnya bertentangan dengan yang muhkamat. Jadi maksudnya tidak terputus itu terputus. Ya gila. Ya. Ditertawakan oleh manusia yang berakal. Jadi apa maknanya gairu maktu, gairu madlud? Tidak terputus. Ya maksudnya nanti akan terputus. Ya nggak bisa. Ini muhkam. Muhkam ini umul kitab. Hunna umul kitab. Sebagai patokan. Maka tafsirkan masya rabbuk dengan tafsir yang mencocoki muhkamat. Lihat Keterangan dari Ibnu Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah. Waktalafa salafu fi hadzal istitna. Para salafus salih berselisih dalam masalah illa masya rabbuk. Berarti apa ini? Muhkamah, uh, muhkamah atau mutasyabihat? Mutasyabihat. Faqila dikatakan ma'nahu illa muddata muktihim finnar. Illa masya'a rabbuk maknanya kecuali masa dia di dalam neraka. Karena ada yang tidak selama-lamanya kan. Ada yang masuk neraka, tapi tidak selama-lamanya. Illa masya Arab kecuali kalau Allah kehendaki sebagian mereka diselamatkan. ini yang tidak kafir. Wa liman dakhala minhum ilan nar thumma ukhrija minha. Berarti ini terhadap mereka yang masuk ke neraka kemudian diselamatkan lali bukan untuk seluruhnya. Di tafsir pertama. Jadi illa masya Rabbuk kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang-orang yang tidak kekal di dalamnya, maka mereka akan masuk ke dalam jannah di akhirnya. Walaupun sekian lama sudah berlangsung. Sekian ribu tahun sudah berlangsung. Waqila dikatakan pula illa muddata maqamihim fil mauqif. Kekal dalam selama-lamanya. Kecuali masa ketika mereka berdiri di mauqif dikurangi kekal selama-lamanya illa kecuali berdirinya mereka di padang mahsyar itu berarti ada jeda yang mereka tidak diadab ketika itu atau belum masuk neraka baik itu pun kekecualian berarti ketika itu mereka belum diadab atau tidak diadab iya berarti nggak kekal bukan Allah katakan kekal selama-lamanya kecuali selama mereka sedang berdiri di mauqif. Waqila tafsir ketiga huwa istitsna'un rabb wa la yaf'alhu. Itu adalah istitsna yang Allah kecualikan tetapi Allah tidak melakukan. Dan itu bisa. Dalam bahasa Arab bisa seperti itu. Kama taqul an sebagaimana engkau berkata, "Wallahi la adribannak illa an ara ghaira dhalik. Sungguh akan aku pukul engkau kecuali kalau aku berkeinginan lain. <laughs> Tapi engkau pengennya mukul. Bagaimana? Bisa apa nggak bisa? Dalam bahasa Arab bisa, dalam bahasa Indonesia juga bisa. Akan aku pukul engkau kecuali kalau aku berkehendak lain. Tapi dipukul sama dia. Berarti tidak berkehendak. <laughs> Bisa apa nggak bisa? Bisa batazim bidarbihi ketika engkau bertekad untuk membunuh memukulnya tetap engkau pukulnya. Berarti kalimat tadi illa kecuali kalau aku berkehendak lain. Ternyata enggak berkehendak lain. Mau apa? Sama dengan yang tadi. Allah Subhanahu wa taala menyatakan mereka dalam neraka selama-lamanya kemudian dikecualikan kecuali kalau Allah kehendaki. Tapi Allah menghendaki mereka kekal. Maka ini barakallahu fikum masih ada tafsiran lain lagi dari para ulama. Qila dikatakan pula kalimat illa bimakna waw. Dimakna dan ataf. Illa dipakai sebagai ataf. Wahada ala qawli ba'din nuha. Ini ucapan sebagian ahli nahu. Di antaranya yang berkata seperti itu bahwa wa, bahwa illa bisa bermakna waw atifah adalah al-akhfash wal farra wa Abu Ubaidah dan lain-lain. Tetapi dibantah oleh para ahli nahu yang lain. Hadza khata'un indal hadzaq minan nahwiyin. Ini salah menurut ahli nahu yang lebih jago yang lebih cerdas. Kata Az-Zajjaj maka di sini dikatakan wahada ala qauli ba'dhin nuhat wa huwa dhaif. Ini pendapat lemah. Pendapat yang lemah. Wasibawi ahli nahwu juga yaj'al illa bima'na lakin. Menafsirkan illa bermakna lakin, tetapi. Berarti maknanya kekal selamanya dalam dalam neraka kekal selama-lamanya. Tetapi kalau Allah kehendaki Fayakunul istitna munqati'an. Maka istitnanya munqati'an. Dan ini dirajihkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari. Waqala dan dia berkata, Inna Allah Ta'ala la khulfa liwa'dih. Allah enggak akan menyelisihi janjinya. Waqad wasala istitna biqawlih. Dan Allah telah menyampaikan atau menyambungkan istitnanya dengan kalimat ata'an ghairu madzud. Dalam ayat yang sama Persis setelah kalimat itu ada kalimat ataan ghair majdud. Pemberian yang tidak akan terputus. Sehingga tidak mungkin satu kalimat dengan kalimat berikutnya bertentangan. tidak mungkin. Ayuhal muslimun yang masih memiliki iman dalam hatinya. Jangan menafsirkan sesuatu sehingga bertentangan dengan yang muhkamat. Jangan tafsirkan mutasyabihat sehingga bertentangan dengan yang muhkamat. Wa nadhiruhu an taqul. Dan contohnya kalau engkau berkata, askan tukadari, aku izinkan kau tinggal di rumahku habulan sekian lama illa masyitu kecuali kalau aku kehendaki ai siwa masyitu kecuali yang aku kehendaki agar jangan Walakin masih itu minaz ziyadah. Bisa juga kecuali yang aku kehendaki. Dari tambahan lain. Silahkan. Kamu tinggal di sini. Kecuali kalau mau aku tambah. Bisa? Bisa. Berarti ilah Masya Allah bisa kemungkinan malah ditambah. <laughs> Ala kulli hal. Kalimat yang berikutnya. Qila. Dan ini wallahu ta'ala alam. <laughs> Paling bagusnya. Al-istisna li'i'lamihim bi'annahum ma'a khuludihim fi masyiatillah bahwa mereka bersama kekekalan mereka, mereka tetap di bawah kehendak Allah. Sehingga kekekalan mereka berbeda dengan kekekalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini jawaban juga dari para ulama. Allah kekal abadi. Iya kan? Tidak ada yang mengingkarinya kecuali orang kafir. Taib kecuali yang tidak kenal Allah. Sekarang surga dan neraka kekal. Mereka akan protes. Kalau gitu ada yang kekal selain Allah. Bukankah cuma Allah yang kekal? Iya. Allah maha kekal abadi mutlakan. Adapun surga dan neraka kekal tetapi tetap di bawah masyiatullah. Tetap di bawah masyiatullah. Berbeda. Tidak akan sama. Maka ikhwanudina azakumullah Allah menghendaki kekal. Tetapi ma'akhuludihim fi masyiatillah. Tetapi mereka walaupun bersama kekekalan mereka, mereka masih di bawah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Lali annahum yakhrujuna an masyiatillah. Bukan berarti karena mereka kekal, berarti mereka keluar dari kehendak Allah Ta'ala. Tidak. Mereka tetap di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wala yunafi dzalika azimatuhu wa jazmuhu lahum bil khulud dan tidak bertentangan dengan ketegasan Allah dan kehendak Allah bahwa mereka akan kekal abadi. Tidak bertentangan. Kama fi qawlihi ta'ala sebagaimana dalam ucapan Allah Subhanahu wa taala wala in syi'na lanadhhabanna billadhi awhayna ilaik thumma la tajidu laka bihi alaina wakila kalau aku kehendaki, aku akan hilangkan semua yang kami wahyukan kepadamu. Kalau kami kehendaki. Tapi Allah kehendaki atau tidak kehendaki? Hah? Ya enggak. Kalau Allah kehendaki ya hilang. Quran tidak ada. Kalau kami kehendaki kami akan hilangkan semua yang kami wahyukan kepadamu wahai Rasul. Kalau, tapi Allah tidak menghendaki. Iya kan? Sama seperti tadi khalidina fiha. Kecuali kalau Allah kehendaki. Tetapi Allah menghendaki khalidina fiha. Sudah sebutkan dalam sekian ayatnya, sekian hadisnya, ataan ghairu majdud. Pemberian yang tidak akan berakhir. Wa qawluhu dan juga ucapan Allah Subhanahu wa taala, fa in yasha'illah yakhtim ala qalbik. Kalau Allah kehendaki Allah akan tutup hatimu. Kepada siapa ini? kepada Nabi. Kalau Allah kehendaki. Allah kehendaki apa enggak? Tidak. Fa'iyyasha'illah yakhtim yakhtimala qalbi. Kalau Allah kehendaki, Allah akan tutup hatimu. Tentunya ini menunjukkan bahwa Allah memiliki kehendak tersebut. Tetapi Allah tidak menghendaki. Qauluhu Qul law syaa ma talautuhu 'alaikum wala adrakum bih. Katakan, kalau Allah kehendaki, tidak akan aku bacakan pada kalian. Dan gak akan diberitahu kalian. Berita tentang surga, tentang neraka, tentang kebenaran, tentang mana yang harus dihindari, mana yang akan masuk menyebabkan orang masuk neraka. Kalau kami kehendaki, kalau Allah kehendaki, aku nggak akan bacakan pada kalian. Tetapi Allah menghendaki dibacakan. Ya. Iya kan? Sama dengan yang tadi. Khalidina fiha kecuali kalau aku kehendaki. Kalau aku kehendaki, nggak akan dikekalkan. Tetapi aku kehendaki untuk dikekalkan dalam sekian banyak ayatnya. Maka tidak bertentangan antara ini dengan itu. Barakallahu fiikum. Nasallahu taufiq wal afiyah, nasallahu hidayah wa rahmah. Subhanakallahu bihamdik. أشهد an la ilaha ilan. Asyakurka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.